Demikian juga rasa syukur kita ucapkan kepada seluruh panitia dan demikian juga waktu iman yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas masail muhimmah bima yata'allaqu bi ahkami as-saumi yaitu perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum berkaitan dengan saum Ihwati iman rahimakumullah Sebelum kita membahas tentang masalah-masalah yang perlu untuk membicarakan tentang hukum saum saya akan menyebutkan alasan kenapa kita membahas dan mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan saung. Pertama, ingatlah bahwasanya sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Dan syarat ibadah ada empat. Ada syartu sihah, ada syartul kamal. Syarat ibadah ada empat. Ya. Dua syarat yang dinamakan dengan syartu sihah, itu syarat sahnya ibadah, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang kedua adalah syartul kamal. Syarat yang akan menyempurnakan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat sahnya ibadah maka ada dua syarat al-ikhlasu wal mutaba'atu yaitu ikhlas dan mutaba'ah di mana orang tidak melakukan ibadah kecuali karena untuk mengharapkan ganjaran, kecintaan, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ayat ini dan hadis yang tadi menunjukkan bahwa setiap amal wajib berdasarkan niat dan setiap amal wajib untuk mengikhlaskan niat kepada Allah taala. Tetapi niat yang sahih tidak cukup untuk amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain ikhlas disyaratkan bahwasanya amal ini adalah mengikuti sunnah. Lianna Allah taala yaqul Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalila ma tadhakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun man amila amalan laisa min amrina hadza fahuwa radun di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita agar mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita dari Alkitab wa Sunnah dari kitab dan Sunnah dan kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti sunnahnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beramal tidak seperti apa yang aku perintahkan, maka amalan tersebut adalah tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diterima dan tidak menjadi sebuah amal yang ditimbang. Oleh sebab itu para ulama mengatakan orang yang beribadah ada empat kelompok. Satu kelompok yang akan mendapatkan pahala dan tiga kelompok yang akan celaka. Tidak akan mendapatkan pahala. Yang pertama adalah ahlul ikhlasi wa ahlul mutaba'ati. Man akhlasa ibadatahu Thumma ittaba sunnata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi. Adapun kelompok yang pertama adalah orang yang termasuk ahlul ikhlas dan termasuk ahlul mutaba'ah yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah taala dan ibadahnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang inilah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jika ikhlas, jika mutaba'ah. Adapun kelompok yang kedua, ahlul ikhlas. Walakin laisa min ahlil ittiba. Fa'amaluhu mardudun. Adapun kelompok yang kedua, yaitu yang amalnya ikhlas. Yang ia melakukan perbuatan dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah tapi sayang tidak ada perintahnya, tapi sayang tidak ada dalilnya, maka amalnya tertolak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Barang siapa yang melakukan amal bukan atas perintah kami, bukan termasuk dari bagian perintah kami, maka amal itu tertolak. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak cukup kecintaan kita kepada Allah. Akan tetapi kecintaan itu perlu dibuktikan dengan mengikuti sunnah. Walidzalika qala ulama'una hadhil ayah ayatul mihnah. Anna kullaman idda'a annahu yuhibbullah Fayan bagi alaihi an yattabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ayat ini disebutkan ayat ujian. Barang siapa yang mengklaim dia cinta kepada Allah taala maka ia dituntut dan perlu menunjukkan ciri kecintaan ia kepada Allah taala yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ahlul itiba walaysa min ahli ikhlas fa amaluhu aidun mardudun yang ketiga ahlul itiba yaitu yang melakukan ibadah yang ada dalilnya dia melakukan ibadah mengikuti sunnah tapi sayang tidak ikhlas maka amalnya pun tertolak lianna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu Barang siapa yang beramal, dia mengharapkan pahala dari selainku, maka aku akan meninggalkan amal itu, tidak akan diganjar dan akan ditinggalkan sekutunya. Sia-sia. Orang yang mengamalkan amalan soleh, tapi dia tidak ikhlas. Maka ia pun celaka. Maka kelompok yang keempat, ini yang paling jelek. Laisa min ahlil ikhlas, wa laisa min ahlil itibat. Orang yang amalnya tidak ikhlas dan amalnya tidak itibar. Maka jelasnya, amalnya ini adalah bagikan debu-debu yang mengepul. Tidak ada timbangan di sisi Allah Ta'ala. Maka yang diterima dan yang akan mendapatkan pahala hanya yang ikhlas dan mutaba'ah. Maka kita sebutkan bagaimana saum yang merupakan rukun Islam yang keempat. Jika kita melakukannya tidak di atas sunnah, jika kita melakukannya tidak mengikuti sunnah, maka seperti tadi disebutkan hanya dahaga dan hanya lapar, tetapi tidak ada pahala di sisi Allah Taala. Maka perlu kita mengikuti sunnah. Oleh qala kata imamul Hasanul Basri rahimahullahu taala, la yasihul qawlu illa bil amali, wa la yasihul qawlu wal amalu illa wala yasihul qawlu walal amal wala niyatu illa bisunnati arba'atul umur beliau mengatakan tidak sah ucapan kecuali dengan amal tidak sah ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat ay niat salihah dan tidak sah ucapan perbuatan niat kecuali dengan sunnah maka ini empat perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin maka dua perkara ini adalah merupakan syarat diterimanya apa? Ibadah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fabil jumlati ay fi dinil Islam qaidatani jalilatan, ala na'budu ilallah wa ala na'budu illa bima syara'ahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Oleh sebab itu beliau mengatakan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dalam agama kita ada dua kaidah ada dua landasan yang landasan ini menjadi sebagai landasan bagi seluruh amal bagi agama ini yaitu yang pertama tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa may yakfur bitagut wa yu'min billah. Dan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, tidak beribadah kecuali apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua syarat. Adapun syarat yang berikutnya, para ulama mengatakan syaratul kamal, yaitu syarat sempurnanya amal kita, yaitu al akhdu bil kuwah wal mubadaratu ilaiha au al musyara'atu ilaiha. Adapun kesempurnaan ibadah didukung dengan dua perkara. Yang pertama al-akhdhu bil quwwah. Artinya ketika orang melakukan ibadah dalam keadaan penuh khusyuk, ketundukan, rasa penerimaan kepada perintah Allah taala. Rasa hadirnya hati diperintah oleh Allah taala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, beda wudunya orang yang punya ilmu dan sholatnya orang yang punya ilmu dengan orang awam walaupun gerakannya sama dan Allah Ta'ala telah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat bagaimana bisa beda orang yang wudhu berilmu dengan orang yang wudhu tidak berilmu mungkin karena ia mendengar saja ataupun karena ia melihat gurunya melakukan itu maka ia melakukan begitu dengan orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu ketika dia mengusap mencuci wajah, dia teringat dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Ketika dia memberikan praktek bahwasanya mencuci wajah dengan dua telapak tangan, dia teringat terhadap sebuah hadis bahwasanya Abdullah bin Abbas mengajarkan kaifiah mencuci muka dengan kedua telapak tangan. Ketika ia mengisap air ke hidung, memasukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri, maka dia teringat terhadap hadis Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastan shikubiyah di yumna wa yastan biyadihi di yusra Wa amal awam la yastahdir. Adapun orang awam dia tidak mampu menghadirkan dan dia tidak ingat terhadap perintah itu, maka ia melakukan begitu saja. Tapi orang yang berilmu, maka ia melakukan ibadah dengan hadirnya ilmu dengan rasanya diperintahkan oleh Allah taala. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badari 'ala sairil kawakibi." Perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Apabila datang bulan pada malam 13, 14, 15 kemudian datang bintang, maka bintang itu sirna cahayanya. Kenapa? Terkalahkan oleh bulan. Dan demikianlah orang berilmu dengan ahlu ibadah. Jadi ada perbedaan. Sedangkan yang keempat, al-mubadaratu ilaiha. Au al-musyara'atu ilaiha. Yaitu cepat di dalam melaksanakan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasu'il ayul afdali a'mal Qala as-salatu ala waktiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya amal apa yang paling abdol? Beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, solat pada waktunya. Maka menunjukkan ibadah akan sempurna jika dilakukan tepat dan di awal waktu. Ini ibadah. Maka ini motivasi kita mempelajari kitab saum. Bahwasanya seseorang bisa menyempurnakan saumnya dengan mengetahui ilmu. Dan seperti yang tadi para ulama telah mengatakan al ilmu qabla al qauli wal amali. Bahwasanya ilmu sebelum berbicara dan sebelum apa? beramal. Ini motivasi kita mempelajari tentang masalah saum. Ihwatu iman rahimakumullah. Masalah saum sangat panjang bahasannya dan tidak mungkin kita bahas dalam satu majelis maka saya akan mengambil apa-apa yang dianggap penting sekali. Pertama, saya tidak akan menjelaskan tentang keutamaan saum. Insya Allah para khotib nanti di masjid-masjid akan menjelaskan masalah itu. Dan saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang dianggap penting yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Pertama, kita akan jelaskan apa itu saum dan bagaimana hukumnya kemudian ahkamnya. Qala as-saumu fil lugati al imsak kama fi qawlihi ta'ala inni nadartu li rahmani sauma ay al imsaku anil kalam saum secara bahasa artinya adalah menahan jadi saum secara bahasa artinya menahan seperti ucapan Maryam inni nadartu li rahmani sauma yang dimaksud di sini berhenti dari berbicara menahan untuk tidak berbicara Adapun dalam istilah, maka para ulama telah berbeda-beda dalam mentakrifkan saum dan saya akan mengambil takrif sebagian para ulama. Mereka mengatakan adalah imsaku makhsusin an syahsin makhsusin bizamanin makhsusin bisyaraiti mahsusah ta'abudan lillah. Yang dimaksud saum adalah menahan dari sesuatu yang khusus. Jadi menahan dari sesuatu yang khusus. Ai minat to'ami wasyarabi wal jima. Yaitu menahan dari makan, minum dan jima. Dan apa-apa yang membatalkan. An syakhsin makhsusin yang ditujukan kepada orang tertentu. Siapa yang wajib saum? Al-muslimu, al-baligu, al-aqilu, al-muqimu, as-sahihu. Orang yang wajib saum muslim balik artinya telah balik, berakal, sehat dan mukim. Orang yang bepergian tidak wajib saum hari itu. Orang yang sakit tidak wajib saum pada hari itu. Wa in kuntum mardu aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka wajibnya saum apabila muslim balik berakal mukim sehat. Fi zamanin mahsusin dalam waktu yang tertentu. Ay min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai terbitnya fajar as shadiq sampai kepada ter, benamnya matahari. Ini yang dimaksud waktu saum. Dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ya, nanti syarat-syaratnya akan ada. Ta'abudan lillah. Yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan saum secara syarat. Wa ajma'al ulama'u anna sawma furidha fi sanati athaniyati ba'dal hijrah. Dan para ulama ijma' bahwasanya saum diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun kedua hijrah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah saum sekitar sembilan kali. Jadi selama hidupnya beliau saum sembilan kali. Kemudian dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwasanya saum diwajibkan kepada kaum muslimin dengan tiga marhalah. Jadi ada tiga fase. Ada tiga tingkatan saum diwajibkan kepada kaum muslimin. Yang pertama, saum diwajibkan kepada kaum muslimin tiga hari per bulan. Jadi tiga hari per bulan. Kemudian yang kedua, diwajibkan kepada kaum muslimin at-takhir baina saumi wa bainal it'am, yaitu memilih antara saum dengan memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, setelah turun ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran ila an qala faman syahida minkum syahra falyasumhu maka tetaplah kewajiban saum kepada kaum muslimin tidak ada pilihan kecuali li syaihil kabir bagi orang yang telah tua yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan saum maka baginya memberi makan kepada fakir miskin. Jadi demikianlah hikmah syariah yang merupakan tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya saum diwajibkan kepada kaum muslimin dengan tiga marhalah. Ihwatu iman rahimakumullah as sawmu wajibun ala kulli muslimin akilin baligin sahihin muqimin wa huwa fardu ainin dia adalah fardu ain kepada muslim berakal balik sehat mukim fa idza taraka as sawm juhudan biwujubihi aw annahu yaqul as sawmu ghairu wajibun li bahwa kafirun waridatun an dinil Islam. Kalau ada orang mengatakan saya meninggalkan saum dan saya tidak mengimani tentang wajibnya saum atau ia mengatakan saum atasku tidak wajib, maka orang itu adalah kafir. Jadi orang yang meninggalkan saum dan dia mengingkari tentang wajibnya saum, maka ia adalah kafir. Wa amman tarakahu tahawunan ma'al imani biwujubihi farraji min aqwalil ahli ilmi annahu waqa'a fi kabirati minal kabair lakin la yakhruj minan dinil islam adapun orang yang meninggalkan saum tapi ia mengimani tentang wajibnya ia mengimani tentang wajibnya tetapi dia meninggalkan karena lalainya karena hawa nafsu maka ia masuk kepada dosa besar sebab meninggalkan salah satu rukun Islam ya, ima kafir, ima dosa besar. Jadi meninggalkan salah satu di antara rukun Islam, ima kafir, ima dosa besar. Maka ia tidak sampai kepada derajat kafir menurut pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama bahwasanya ia adalah termasuk kepada dosa besar. Ya. Bagaimana hukumnya dengan zina? Ya, bisa lebih besar dosanya karena sebagian kaum muslimin menganggap bahwa apabila seseorang itu telah selamat dari mencuri, berzina dan minum khamar, dia telah tidak berdosa. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak tidak saum. Ya. Tentunya meninggalkan saum dosa sangat besar. Ya. Dosa sangat besar. Sebab ini adalah merupakan rukun di antara rukun Islam. Nah ini perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin dan tentunya Amirul Mukminin berhak untuk memberikan ukubah, imam mempenjarakan ataupun abarbu. Bahwasanya orang yang tidak saum dan menampakkan tidak saum, mujahir, mujahir itu orang yang menampakkan tidak saum, maka berhak ya Amirul Mukminin untuk memberikan ukubah, hukuman. Bisa dipukul, ya, bisa dipenjarakan, ya, dan bisa diusir. Ya, apabila apa? Ya tentunya daulah Islam yang di situ ditegakkan syariat Islam, maka ditegakkan oleh Amirul Muminin hukuman bagi orang yang tidak apa? tidak melaksanakan saum tapi tentunya menampakkan. Sebab kalau tidak menampakkan tidak ada hukuman. Yang selanjutnya, setelah kita memahami tentang hukumnya, kita akan bicarakan apa saja yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan saum ini. Yang pertama at-tahari bitulu'i al-hilali Ramadan. al hilali Ramadan. Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin adalah memperhatikan dalam bulan Sya'ban maksudnya akan munculnya hilal. Akan munculnya apa? Hilal, bukan munculnya bulan. Hilal. Yang dimaksud dengan hilal para ulama telah mengatakan yaitu bulan pertama muncul seperti sabit ya, seperti sabit dan itu ma'ruf ya, di kalangan para ulama dikenal di kalangan para para ulama dan hukumnya fardu kifayah artinya ini mesti ada sebagian kaum muslimin yang melakukan ini kenapa ihwatu iman rahimakumullah lianna isbatu ramadan bi ahadimin al umuri salasah Sebab menetapkan awal Ramadan tidak bisa kecuali salah satu di antara yang tiga. Jadi menetapkan awal Ramadan tidak bisa kecuali dengan salah satu di antara yang tiga. Yang pertama biru biru'yatul hilal. Biru Biru'yatul hilal. Yang pertama dengan sebab melihat dengan mata. Jadi dengan sebab melihat dengan mata. Terlihat bulan pada tanggal 29 malam ke 30 Syakban. Yang kedua, biwujudi al-khabari minasikah. Yaitu ada berita dari orang terpercaya. Yang ketiga, biikmali Syakban salasina yauman. Atau menyempurnakan sya'ban 30 hari. Dan tidak ada cara yang keempatnya. Jadi cara menetapkan awal bulan berdasarkan dalil hanya tiga. Pertama melihat. Dalilnya mana? Pertama firman Allah Ta'ala. Paman syahida minkum syahra faliyasumhu. Ay al-musyahadah bil ain, yaitu melihat dengan mata. Barang siapa yang menyaksikan bulan wa huwa muqimun sahihun fa alaihi bisiyam Barang siapa yang melihat bulan sedangkan dia sehat, sedangkan dia sedang mukim, maka wajib atasnya apa? Saum. Ini dalil dari Quran. Kemudian hadisnya adalah mutawatir. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in guma alaikum faqdirulah. Fi riwayatin fa akmilul iddata 30 yauman wa fi riwayatin fa akmilu yoma. sya'bana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumlah kamu dengan sebab kamu melihat bulan." Dan berbukalah atau idlah kamu dengan sebab kamu melihat bulan. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan awal bulan birru'yah dengan apa? Melihat. Jadi dengan melihat. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadis Abdullah bin Umar, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsibu. Asyhru hakada wa hakada." Idza ra'aitum fasumu wa idza ra'aitum fa'abtiru ila akhir hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini adalah ummah ummiyah. Kami tidak menghitung dan tidak menulis untuk hisab. Bulan gampang. 29 atau 30. Tidak perlu dihitung. Sebab bulan tidak akan keluar dari 29 atau 30 kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu melihat saum, apabila kamu melihat buka, artinya id. Gampang. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam gampang. Ya. Melihat sebab bulan itu mudah 29 atau 30. Ini yang pertama. Dan ini adalah ijma di antara ulama yang empat. Artinya telah ijma ulama yang empat bahwasanya penetapan bulan dengan ru'yatul hilal. Tidak ada yang menyelisihinya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullahu taala mereka sepakat bahwa penetapan awal bulan itu dengan apa? Dengan melihat bulan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita mendapatkan berita dari orang yang dipercaya. Hadisnya berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Annahu qala Taron nasu al-hilala wa inni ra'aituhu Fa akhbartu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fasama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amaron nasa bisiyamihi. Abdullah bin Umar berkata, orang-orang melihat bulan dan aku pun melihatnya. Maka aku mengasih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saum dengan ru'yahku Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang saum dengan ru'yatnya Abdullah bin Umar. Dalam arti di sini tidak wajib setiap orang harus melihat. Jika ada orang yang melihat dan menghabarkan dan berita ini mau dipercaya min kibalil imam dari sisi imam maka seluruh kaum muslimin saum. Sebab Ibnu Hajar mengatakan makna Idharo ay idza yaitu apabila melihat salah seorang di antara di antara kamu. Jadi cara yang kedua maka dengan mendapatkan berita dari yang dipercaya dari orang yang terpercaya walaupun kita tidak melihat tetapi ada berita kita tahu. Yang ketiga, tidak melihat tidak ada berita tentang melihat maka menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Artinya kita menangguhkannya besoknya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pain gumma alaikum." Kalau ada awan, ada hujan, dan tidak ada yang melihat, faakmilul iddata salasina yauman. Maka sempurnakanlah hitungannya 30. Dalam satu riwayat fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban 30 hari. Jadi sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ini gampang. Jadi kalau kita lihat sunnah, saum ini gampang. Tidak perlu kepada hilap ya, seperti terjadi di negara ini. Terjadi perbedaan antara organisasi dengan organisasi yang yang lain. Ya, maka dengan ru'yah. Nah, ihwat iman rahimakumullah, ini torikoh, cara penetapan bulan. Kemudian, yang selanjutnya, di dalam masalah ini ada beberapa masalah. Yang perlu diperhatikan oleh kita. Idza ra'a ahadu minna ar-ru'yah thumma akhbara 'ala al-imam aw 'ala al-qadi lakin ghairu maqbul Pemada 'alaihi Sekarang bagaimana kalau ditakdirkan terlihat bulan oleh salah seorang di antara kita ataupun salah seorang di antara kita melihat bulan tetapi ditolak sama kodi Ya, ketika kita menghabarkan kepada Kodi, kepada Alul Hali wal Akdi, kepada Amir, kesaksian kita ditolak. Apakah dia saum sendiri? Atau saum bersama jamaah? Wallahu alam yang rajih, yang paling kuat dan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur bahwasanya ia saum bersama jamaah. Tidak saum sendirian. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, "Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudhuhun. Saumlah kalian pada hari jamaah kaum muslimin saum. Dan bukalah kalian, idlah kalian pada hari jamaah kaum muslimin melakukan apa? Id. Dan beridul adha lah kalian di saat kaum melakukan idul adha. Kenapa ihwati iman rahimakumullah? Sebab saum itu amal jama'i. Id adalah amal jama'i. Jadi tidak pernah terjadi ya dalam sejarah kaum muslimin bahwasanya satu daerah sampai terjadi idnya dua kali dan awal Ramadannya terjadi dua kali jamaah yang satu hari Senin jamaah yang kedua hari Selasa sebab apa termasuk saum ini adalah ibadah jama'i ibadah jama'i itu ibadah yang memang di situ syiar kaum muslimin bersatu. Masa bapak dengan anaknya idnya beda? Mertua dengan menantu beda. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tudohun Ini jelas. Hadis dan ini yang dikuatkan oleh para ulama. Dikuatkan oleh para para ulama. Dan fatwa lajnah daimah, fatwa ulama-ulama hari ini seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya. Apabila terjadi perbedaan, fahukmul hakim raf'ul lil hilaf. Atau raf'ul lil hilaf. Jika terjadi perbedaan, apalagi perbedaan antara yang melihat dengan yang menggunakan hisab, maka selayaknya kaum muslimin untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh amirnya, oleh pemimpinnya. Sebab apa-apa yang ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin, maka itu akan melerai dan menghilangkan hilap di antara kaum muslimin. Wa qala Allah Ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah alam ini yang roji, Ini yang paling mendekati. Untuk apa? Ya, untuk di situ bersatunya kaum muslimin dan tidak bercerai-berainya kaum muslimin. Ihwat iman rahimakumullah. Yang kedua, tadi memperhatikan bulan. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin berkaitan dengan saum, ada mutakdim Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini. Yang kedua, yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin adalah tidak mendahului puasa Ramadan dengan saum satu hari ataupun saum dua hari. Kecuali orang yang biasa melaksanakan saum. Jadi tidak boleh kita mendahului saum dengan alasan kita menghormat bulan Ramadan. Satu hari atau dua hari. Berdasarkan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadana bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan saum satu hari ataupun dua hari dengan tujuan apa? Menghormat Ramadan. Sebagai penghormatan kita saum dulu ini dua hari atau satu hari, tidak boleh. Kecuali orang yang suka saum atau orang yang mengkodok saum. Umpamanya dia mengkodok saumnya sampai tanggal 29 sampai tanggal 30 Syakban. Maka tidak apa-apa. Ataupun dia membiasakan saum hari Senin ataupun saum hari Kamis bertepatan dengan tanggal 39 Syakban. Maka tidak apa-apa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu." Kecuali orang yang dia suka saum. Artinya saum yang bukan tujuan untuk menghormat apa? Ramadan. Ya tidak boleh kita mendahului saum untuk menghormat Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan oleh kita ada mujawaz as-saum fi yaumil ladzi syakka fihi. Yang ketiga tidak boleh saum pada hari yang kita ragu tanggal satu atau bukan. Jadi tanggal satu atau atau bukan. Apa yang dimaksud dengan hari yang ragu? Berkata para ulama, dan lihat dalam syarah-syarah hadis dan ini dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala yang dimaksud dengan hari yang ragu itu pada malam 29 pada hari 29 malam ke-30 fis sama goim di mana di langit ada awan dan kita tidak melihat bulan apakah sudah ada bulan atau belum Sebab kita terhalangi oleh apa? Oleh awan. Maka apakah besoknya saum atau kita menyempurnakan Syabannya 30 hari? Maka tidak boleh kita saum besoknya. Sempurnakan dulu syakban. Ada dua dalil. Pertama hadis yang tadi, fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddah. Yang kedua ada hadis khusus tentang tidak bolehnya kita saum pada hari yang kita ragu. Jadi pada hari yang kita ragu. Itu hadis dari Hafsah radhiyallahu taala anha. Qala Man sama fil yaumil ladhi yashuku fihi Fakod asa abal Qasim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa apuan bukan hadis Habsah, hadis Ammar Ibnu Yasir. Berdasarkan hadis Ammar Ibnu Yasir. Hadis Habsah nanti satu lagi. Berdasarkan hadis Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fil yaumi alladhi fihi faqad asa abal Qasim. Barang siapa yang saum pada hari yang ia ragu maka ia telah maksiat kepada abal Qasim, maksudnya kunyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia telah maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kalau tanggal 29 atau malam ke-30 itu kita tidak melihat bulan dikarenakan terhalang oleh awan maka kita besoknya tidak boleh apa? Tidak boleh saum, tapi sempurnakanlah Syabannya 30 hari. Ya. Ini apa? Tiga perkara yang wajib diperhatikan oleh kita. Kemudian ada masalah yang sangat penting kita isyaratkan di sini. Bagaimana idat al khobar? antulul hilali. Bagaimana kalau terlambat berita kepada kita tentang datangnya bulan? Ya. Katakanlah kita berada di sebuah kampung, ya. tinggal di sebuah kampung yang alur berita lambat. Ya. Yang berita itu apa lambat kepada kita? Maka ini terbagi kepada dua. Jenis yang pertama kita dapat berita pada hari pertama dan kita belum saum, imma kita dapat berita jam 9, jam 10 atau jam 12. Ya. Atau kita dapat berita besoknya. Tanggal 2 baru dapat berita. Sesungguhnya saum adalah kemarin. Jadi sesungguhnya saum adalah kemarin. Bagaimana? Ya. Adapun bentuk yang pertama, kalau kita dapat berita di tengah hari, maka layaknya bagi kita untuk saum sesisanya. Jadi umpamanya kita jam 9 berita, hari ini udah saum. Amir telah memberitakan, cuma kita terlambat. Tahunya. Maka bagi kita saum sesisanya. Dan pendapat yang rajih Allah alam dan saya tidak akan menyebutkan seluruh hilap ya karena waktunya sempitnya bahwasanya baginya tidak ada kodok. Jadi bagi ia tidak ada kodok. Berdasarkan hadis tentang saum Ashura, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya saum Ashura pada awal kalinya adalah wajib kepada kaum muslimin. Setelah datangnya puasa Ramadan, maka tidak wajib kepada kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas kendaraannya dan mengiklankan dan menyuruh menyuruh untuk mengiklankan, ngasih tahu siapa yang pagi harinya belum makan, belum buka, maka sempurnakanlah saumnya. Barang siapa yang pagi harinya telah makan, maka tahanlah sesisanya. Artinya puasa sesisa harinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mengkodok. Ketika berita itu baru sampai kepada para sahabat. Maka dengan ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan tidak wajib kodok apabila kita mendapatkan berita di siang hari. Ya, kemudian kita menahan sehari, setengah harinya. Adapun kalau kita mendapatkan berita besoknya, maka tidak diragukan lagi bagi kita adalah kodok. Jadi bagi kita adalah kodok. Sebab hari itu telah apa? Telah saum. Jadi berarti kita mengkodoknya nanti di bulan yang lain. Nah ini kalau terlambat apa? Berita. Ihwat iman rahimakumullah. Ya. Yang keempat, setelah tadi berbicara tentang tidak boleh, saum pada hari yang ragu. Poin yang keempat yang diperhatikan adalah an-niyatu wa tabyitun niyah. An-niyatu wa tabyitun niyah. Poin yang keempat yang menjadi catatan bagi orang yang akan saum niat dan menetapkan niat sebelum fajar. Jadi menetapkan niat sebelum fajar. Yang dimaksud sebelum fajar itu sebelum datangnya waktu subuh. Yang dimaksud bahwasanya barang siapa yang meniatkan saum setelah fajar, maka saumnya tidak sah. Jadi kalau ia niat saum setelah sholat subuh tidak sah. Niat saum mesti pada malam hari. Berdasarkan hadis Habsah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Khamsah dan yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda malam yubayyitis siyama al fajri fala siyama lahu Barang siapa yang tidak menetapkan niat pada malam harinya sebelum fajar maka tidak ada saum baginya artinya pahalanya tidak ada jadi niat mesti pada waktu malam. Waktu niat qabla al-fajri. Yaitu waktu niat itu sebelum apa? Sebelum fajar. Kalau ia meniatkan saum setelah fajar, maka tidak sah saumnya. Maka tidak sah saumnya. Dan ini pendapat yang rajih Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti seperti itu. Wa amma kaifiyatun niyah famahaluha fil qalbi duna talaffudu duna talafudi biha. Adapun cara niat adalah di dalam hati. Sebab tempat niat ada dalam hati dan tidak perlu dilapadkan. Seperti kita mengatakan nawaitu sauma godin an adain. Tidak perlu. Sebab tempat niat ada di dalam hati. Dan para ulama ijma sepakat apabila orang melapatkan niat tetapi tidak meniatkan dalam hati tidak sah. Jadi kalau orang itu melafatkan niat tetapi dalam hatinya tidak ditetapkan, hatinya tidak meniatkan, maka tidak sah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melafatkan niat, tetapi niat mahalu hafil kolbi. Niat itu tempatnya di dalam apa? Hati. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Sebab amal itu ada amal lisan, ada amal jawari, ada amal kolbi. Amal itu ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Peniatu min amalil kolbi. Maka niat di antara amal hati. Jadi bukan dilafadkan. Ini. Kemudian hal tusyrau an niyatu fi kulli lailah Apakah niat disyaratkan atau disyariatkan setiap malam ataupun cukup apa satu kali untuk satu bulan? Jadi kita meniatkan bukannya malam pertama untuk satu bulan. Atau niat itu setiap hari. Setiap malam. al yang bahir bahwasanya niat yang roji adalah setiap malam. Kenapa? Sebab di dalam amal perlu kepada tajdi dunia. Artinya tajdi dunia itu memperbaharui niat. Sebab hari ini berbeda dengan hari esok. Kadang-kadang mungkin kita ikhlas, besoknya rubah. Bahkan para ulama hadis telah mengatakan, kami tidak ada perkara yang paling berat kepada kami kecuali masalah niat. Jadi para ulama bukan kita, kita menganggap enteng. Para ulama salaf mereka mengatakan, tidak ada yang paling berat kepada kami kecuali untuk menelaah hati, kecuali untuk mengobati hati. Dan para ulama hadis itu jujur. Ketika mereka ditanya ketika mengamalkan apa yang menyebabkan kamu mempelajari dan belajar? Qala linnas, karena manusia. Bukan menunjukkan mereka tidak ikhlas, tetapi mereka tidak berani menyebutkan ikhlas. Kenapa? Saking beratnya. Bahkan mereka mengatakan, kita lihat ya, para ulama kalau meriwayatkan hadis qala hadasana qala sami'tu an fulan hadasani pulan. Mereka mengatakan kadang-kadang kami berubah. Ketika mengatakan haddasani ikhlas. Tetapi ketika berpindah qalu qala sami'tu itu telah berubah hatiku. Ini niatnya. Bahkan kita juga kadang-kadang dari takbirul tur ihram sampai kepada rokaat yang terakhir mungkin akan berbeda niat pertama dengan niat di tengah-tengah. Katakanlah seorang murid ketika rokaat pertama dia sholat sendirian, Tiba-tiba ada gurunya pada rokaat yang kedua, maka dia membaikkan rukunya, membaikkan sujudnya, memper, mem, apa, memanjangkan bacaannya, memanjangkan rukunya. Kenapa? Ya, pingin mendapatkan penilaian dari gurunya. Demikianlah hati. Bahkan kalau kita punya uang 100 juta, ketika kita mengimpakan 10 juta pertama ikhlas, tetapi kadang-kadang timbul perasaan pingin dikatakan lebih dermawan ketika menambah 10 juta lagi. Maka di sini al-qalbu, hati. Inayatul qalbi, muraqabatul qalbi. Muraqabah mendekati hati itu adalah berat. Ini perkara-perkara yang wajib kita telah ya, tentang tentang hati. Jadi wallahu alam disyariatkan niat dalam setiap apa? Setiap malah Dan niat tempatnya di dalam di dalam hati. Nah, ini ya Empat perkara yang perlu diperhatikan sebagai awal dalam bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah ada saum. ada saum. Ya, kita singkat-singkat saja. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang adab orang yang saum. Adab yang pertama adalah menjauhi dari setiap perkara yang akan mengurangi atau akan menghilangkan ganjaran saum. Jadi orang yang saum harus memperhatikan di antaranya menjauhi setiap perkara yang akan mengurangi ganjaran saum ataupun bahkan akan menghilangkan ganjaran saum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, malam yada zuri wal amila bihi falaysa lillah hajah fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu Barang siapa yang saum tetapi tidak meninggalkan kaula zur ya. seperti menuduh orang berbuat zina seperti namimah, seperti gibah, ucapan kotor maka Allah Ta'ala tidak butuh lapar dan dahaganya dalam arti Allah Ta'ala hanya membiarkan orang itu dahaga dan lapar, tapi tidak diberikan pahala. Maka para ulama mengatakan saum terbagi kepada tiga. Orang saum ada tiga kelompok. Saumul khasah, saumul khasah bil khasah, saumul awam, saumul am. Saum ada tiga. Yang pertama saumul awam saumnya orang-orang awam. Ataupun saum keumuman banyak orang. Yaitu apa? Saum hanya menahan dari makan, minum, dan jima. Matanya tidak saum. Telinganya tidak saum. Tangannya tidak saum. Kakinya tidak saum. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, Kutiba ala bani Adam nasibuhu minazina mudrikun la mahala al ainani zinahuma an nadruhu wal udunani zinahuma as-sam'u wal yadani zinahuma al-mashu wal yad warijlani zinahuma al-mashyu wal qalbu yatakhayyal wa yusaddiquhu setiap anggota badan anggota badan Bani Adam ada bentuk zinanya ada bentuk dosa yang bisa didapatkan olehnya kedua mata dosanya adalah melihat sesuatu yang diharamkan Kedua telinga adalah dosanya mendengar sesuatu yang diharamkan. Tangan meraba, kaki berjalan, hati berhayal. Maka kalau orang saum tapi matanya tidak saum, telinganya tidak saum, lisannya tidak saum, dia melihat apa yang diharamkan. Bahkan maaf ya, sekarang maaf, ibu-ibu kata orang Tasik ngabuburit ningali tipi Ya, kita menunggu sore melihat TV. Nisa Ariyat, wanita yang telanjang dilihat oleh kita. Sesuatu yang haram, ucapan dusta, ucapan gibah. Bahkan kadang-kadang sambil ngobrol, ya, maaf ya, sambil kita ngobrol menunggu waktu sore, kita berbicara orang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah falyakul khairan aw Kita disuruh saum lidah kita dari yang haram, mata, telinga. Maka kelompok yang pertama ini ditakutkan hanya dahaga saja. Tapi pahalanya kata orang Jawa Barat mah kosong melompong, Tuhan itu. Artinya pahalanya tidak ada. Pahalanya kosong. Tidak ada. Hanya dahaga. Yang kedua, saumul khasah. Saum yang khusus. Yaitu orang yang saum dari makan, minum, jima, kedua matanya saum, kedua telinganya saum, kedua tangannya saum, anggota badannya saum. Maka ini lebih tinggi derajatnya dari yang pertama. Ia akan mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga dinamakan saumul khasa bil khasah. Saumnya orang yang khusus lebih khusus. Itu al-imsak an kulli iradatin masih wallah. Yang dimaksud di sini bahwasanya orang itu menghilangkan setiap keinginan yang tidak diinginkan dan tidak diridhoi oleh Allah taala. Menjaga hatinya, saum hatinya dari ria, dari sumah, dari hasad, dari dengki, maka inilah hakikat saum dan tujuan dari tarbiyah saum la'allakum tahtadun la'allakum tattaqun la'allakum tarsyudun ini tujuan dari saum tarbiyah bukan tarbiyah jasa dia saja tetapi termasuk apa tarbiyatur ruhiyah mentarbiyah hatinya li'anal hayata naw'an sebab hayat itu ada dua ada hayat jasa dia fakot jadi hidup hat jasad saja, maka hewan-hewan pun sama. Maka orang yang hidup cuma badannya saja, kaum kalaan A, maka mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat ketimbang binatang. Adapun hayatul hakikiyah, adapun hidup yang hakiki, ada hayatul ruh, hayatul qalbi sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Igwasatul Afan, yaitu hidupnya hati. Dan Quran tidak akan jadi hidayah kecuali orang yang hidup hatinya. Orang yang mati hatinya tidak akan jadi hidayah Al-Quran ini. Sebab di dalam surat Yasin, ya, Quran ini adalah sebagai tadkirah, sebagai peringatan bagi yang hidup. Bukan hidup jasadnya. Orang kafir juga sama jasadnya hidup. Tetapi yang dimaksud adalah hati. Maka saum harus seperti ini. Harus seperti seperti ini. Ini adab saum. Yang kedua, taksirul ibadat. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah. Di antara adab saum adalah memperbanyak ibadah. Dan mencakup berbagai jenis ibadah. Kiraatul Quran. Qiyamul Laili. Wasodakah وغيرها yang di dalamnya termasuk adalah baca Al-Qur'an. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril pada bulan Ramadan setiap malam dan murojaah Al-Qur'an. Jadi didatangi Jibril dan membacakan Al-Qur'an. Wakala Abdullah bin Abbas, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yajidu fi Ramadan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan dan kedermawanan Rasul akan bertambah dan lebih terlihat ketika di bulan apa Ramadan bahkan dinyatakan bagikan apa bagikan angin berhembus ya angin berhembus kan tidak terputus artinya apa bahwasanya kebaikan di bulan Ramadan tidak terputus membaca Al-Quran memperbanyak kebaikan Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hasanatu bi asri amsalihah dan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tetapi kita kan berbeda. Kita mengumpulkan dana untuk sepuluh terakhir sawal gitu. Puya, poya, poya, hura-hura. Bukan tanggal ketika Ramadan itu bagaimana kita bersodakoh. Bagaimana kita beramal soleh. Kita lain. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan wah, banting tulang, ya, mengumpulkan dana, mengumpulkan harta demi 10 awal dari bulan Syawal. Lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala ashrul awakhir min syahri Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailatahu wa aiqadha ahlahu Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk sepuluh terakhir dari bulan Ramadan, maka dia mengekang tali sarungnya, ya, jauhi jima, gitu. ya. jauh dulu dengan istri. Ini. Kemudian menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya. Nah, kalau kita lainnya, hari ini kita semakin menancap gas kalau udah tanggal 20. Ya, cari harta, cari kesempatan, dagang, hari marema kata orang Sunda. Maka tancap gas hari itu, bukan takorub kepada Allah Taala. Maka ini adab di dalam bulan apa? Ramadan. Ya. Adab melakukan bu, saum Ramadan, yaitu apa? Memperbanyak kebaikan, menjauhi perkara-perkara yang akan mengurangi pahala saum ataupun bahkan menghilangkannya. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam saum. Jadi sunnah-sunnah di dalam saum. Ada lima sunnah di antaranya yang gampang sesuai dengan fitrah, tapi masih banyak orang yang enggan. Ada lima sunnah di dalam saum dan itu sangat mudah sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sayang masih banyak yang enggan. Apa lima sunnah ini? Empat sunnah ini bergandengan. Yang pertama as-sahuru wa ta'khiruhu. Wal ibtaru wa ta'jiluhu. Empat yang pertama. Yang pertama sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur. Sesuai nggak dengan keinginan kita? Ya. Sahur sesuai. Mengakhirkan sahur juga sangat tepat biar kuat saumnya. Yang ketiga, buka dan mempercepatnya. Tetapi ihwatu iman rahimakumullah, orang Syiah itu berbeda dengan ahli sunnah. Kalau orang Syiah mereka melaksanakan sahur tengah malam. Tetapi kalau buka mereka mengakhirkannya. Mereka tidak buka kecuali setelah terbit bintang. Jadi sekitar jam 7 malam. Ya, sekitar jam 7 malam. Mana yang menunjukkan bahwasanya sahur mengakhirkan sahur adalah sunnah. Hadis-hadisnya sebagai berikut. Hadis Anas ibnu Malik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fisahuri sahuri barokah. Sahurlah kamu, sebab di dalam sahur itu ada barokah. Jadi sahurlah kamu, sebab di dalam sahur itu ada barokah. Apa yang dimaksud dengan barokah? Subutul khairi wa ziyadatuhu. Itu tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Itu yang dimaksud dengan barokah. Apa barokah di dalam sahur banyak. Pertama barokah mengikuti sunnah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu bayna siyamina wa bayna siyami ahlil kitabi aklatus sahur." Pembeda antara saum kita dengan saum Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Jadi mereka tidak memperhatikan makan sahur. Sedangkan sunnah dalam syariat Islam makan sahur. Jadi mengikuti sunnah itu barokah yang paling besar. Yang kedua, barokahnya banyak. Pertama, barokah makan jamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal barokah tamal jamaah. Sungguhnya barokah bersama apa? Jamaah. Kemudian di antara barokah di dalamnya kita memberi makan istri, memberi makan anak, bahkan kita memberi sodako kepada yang yang lain. Banyak barokah. Dan di antaranya menguatkan badan kita, menguatkan badan kita. Sebab tidak termasuk terpuji ketika orang mengatakan alhamdulillah saya kuat walaupun tidak sahur. Iya kuat tapi kamu tidak mengikuti sunnah. Tidak barokah. Walaupun dia mengatakan saya kuat nih tidak sahur. Kita betul badan kamu kuat tapi sayang kamu tidak mengikuti apa? Sunnah. Kemudian sunnahnya sahur ini diakhirkan. Ya tidak selayaknya sahur jam 1, sahur jam 12 atau sahur sebelum tidur. Kenapa ihwati iman rahimakumullah? Sebab di dalam hadis Anas dijelaskan sahur itu diakhirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Zaid bin Sabit, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qumna ila salati. Faqala Anas, kam bainas sahuri was sholati?" Qala qadra khamsina ayah. Zaid bin Sabit berkata, aku pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku salat. Maka Anas bertanya, berapa ukuran antara sholat dengan sahur? Seukuran membaca 50 ayat. Berapa menit? Kita membaca 50 ayat. Ya, seperempat jam lah. Ya paling lama seperempat jam. Tidak lama. Maka menunjukkan apa? Sunnah mengakhirkan apa? Sahur. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan apa? Sahur. Dan waktu sahur sampai datangnya waktu azan. Dan tidak ada halangan 5 menit ataupun 10 menit yang dinamakan dengan waktu imsak. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajri ilalil intiha ini menurut para ulama lugo. Makanlah kamu dan minumlah kamu sampai waktu fajar. Jadi kalau belum yakin waktu fajar masih boleh kita apa? Makan sehingga datangnya waktu fajar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian terhalangi biadani bilalin fa innahu yuadzinu bilailin hatta yuadzina ibnu ummi maktum Dinyatakan janganlah kalian terhalangi untuk makan dan minum dengan adannya Bilal. Sebab adan Bilal adan awal. Sehingga kamu mendengarnya mendengar adan Ibnu Umi Maktum. Kalau Ibnu Ibnu Ibnu Umi Maktum belum adan yaitu waktu fajar, maka kamu boleh makan. Jadi menunjukkan dua dalil ini. Pertama dalil dari Quran, yang kedua dalil dari sunnah bahwasanya waktu boleh makan sampai waktu adan. Sampai terbitnya apa? Pajar. as Itu pajar as sodik Maka tidak ada larangan yang dinamakan 10 menit ataupun 5 menit yang dinamakan waktu imsak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keraguan tidak boleh dikalahkan oleh apa? Oleh eh, apa? Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Nah, ini dua sunnah. Sunnah yang ketiga dan keempat al-iftaru wa ta'jiluhu. Iftar buka dan mempercepat buka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas ma'ajalul bi khairin ma'ajalul fitra." Senantiasa manusia kaum muslimin akan berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat bukanya. Jadi selama mereka mempercepat apa? Bukanya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara ini an-naharu min hahuna faqad aftara as-saimu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila telah datang malam dari sini dan siang telah pergi dari sini maka telah boleh saum. Apa telah boleh buka bagi yang saum. Jadi tidak boleh kita menangguhkannya. Atau ia mengatakan, wah saya masih kuat nih. Nggak akan sekarang ah saya apa? Buka. Sunnahnya adalah untuk mempercepat buka. Adabnya adalah untuk mempercepat apa? Buka. Ini sunnah di dalam apa? Saum. Kemudian yang kelima, sunnah yaitu makan atau buka dengan rutob, kurma atau air. Yang dimaksud dengan rutob, ya, susah menggambarkannya adalah kurma yang baru kuning, tapi belum apa, belum matang sekali. Yang masih ditangkainya, kurma ataupun air. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaftiru ala rotobatin qabla an yusalliya fa in lat fa in lam takun rutubat ala tamrin fa in lam takun hasawatin min ma'in keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum salat dengan rutab kalau tidak ada dengan kurma kalau tidak ada maka dengan air dan sunnah ganjil makan kurmanya ya, tiga dan sejenisnya. Dan ini sesuai dengan penelitian dokter, di mana apa ya kondisi perut seharian tidak bergerak atau tidak diisi maka tidak boleh dengan sesuatu yang mengagetkan kondisi apa perut. Sedangkan air, sedangkan kurma memiliki cairan yang bisa melenturkan maidah kita, lambung kita, perut kita. Dan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan agama ini dari berbagai sisi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya. Yang keenam, doa. Yang keenam adalah berdoa ketika mau buka. Dan doa yang sahih sanadnya berbunyi Dahaba dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah Adapun doa Allahumma lakasumtu wa ala rizki abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin maka wallahu alam hadisnya tidak sahih. Jadi Allahumma lakasumtu hadisnya tidak sahih dan yang hadisnya sahih adalah doa dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah ini apa e, sunnah jadi di sini disebutkan ada berapa ada enam ya sunnah bagi orang yang melakukan apa saum ya. selanjutnya yang dibolehkan bagi orang yang saum hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang saum. Yang pertama, al-mubasyarah atau al-qublah awil mubasyarah dunal jima. Ai ma'a al-imra'ah, ma zaujah. Yang pertama bercumbu dengan istri ataupun mencium istri selain jima. Boleh. Bisyar liman lahu qudrah lihid syahwatihi. Dengan syarat bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Adapun orang yang syahwatnya kuat apabila mencium istrinya langsung ya, melakukan apa yang dilarang maka tidak boleh. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashshiruni wa huwa shaimun. Walakin amlakukum bi irbi." Oleh oh, irbi. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan bercumbu denganku dan ia sedang saum. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu menahan syahwatnya. Maka kalau kita masih muda dan tidak mampu menahan, jangan melakukan. Sebab akan menjerumus kepada apa? Apa yang dilarang. Yang membatalkan saum dan menyebabkan apa? Wajib untuk mengkodok dan wajib membayar kafar. Dan dinyatakan dalam hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabiluni wa yubashshiruni wa huwa Boleh. Ya? Jadi tidak membatalkan saum. Jadi tidak membatalkan apa? saum. Yang kedua, as-siwak. Wal madmadatu wal intisyak. Juga dibolehkan poin-poin sebagai berikut. as sikat gigi. Kalau di kita ya. Yaitu menggunakan siwak. Siwak itu pohon yang khusus untuk apa? Membersihkan gigi. Itu dinamakan siwak. Kemudian berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Ini dibolehkan. Mana dalil yang membolehkannya? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli wudu'in." Yang kedua, inda kulli salatin akhrajahul Bukhari wa Muslim yang tadi dikeluarkan oleh selain Bukhari dan Muslim. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentulah aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap ia mau salat. Maka hadis ini umum. Baik ketika saum ataupun di luar apa? Saum. Menunjukkan sunnahnya. Dan hadis yang kedua, kalau tidak memberatkan kepada umatku, tentulah aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudhu. Dan ini pun umum. Baik sedang saum ataupun tidak dalam keadaan apa? Saum. Adapun kaul Imam Syafi'i rahimahullahu taala di mana beliau berkata tidak boleh siwak atau gosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Di mana beliau berdalil dengan hadis luhuful fami saimi atyabu min rihil mis bau mulut orang yang saum lebih baik, lebih abdol ketimbang minyak kasturi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beristimbat bahwasanya golibnya bau mulut adalah ba'da zawal. Artinya setelah gelincirnya apa? Matahari, maka tidak boleh dihilangkan sebab ada ganjarannya. Tetapi wallahu alam hadis ini tidak tidak bertentangan dan tidak menjadi dalil untuk tidak bolehnya apa? siwak. Sebab kalimat siwak, perintah siwak diperintahkan dalam setiap sholat. Dan ini umum, sebelum tergelincir ataupun setelah apa? Tergelincir. Adapun tentang dalilnya bolehnya mengisap air ke hidung dengan syarat tidak masuk ke tenggorokan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Tolkin ibnu Ali, baligu fil intisyaki illa antakuna soima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah kamu dalam mengisap air ke hidung kecuali sedang saum. Artinya kalau sedang saum jangan terlalu semangat. Tetapi tetap disyariatkan. Jadi siwak boleh mengisap air ke hidung apa? Boleh. Lalu mana dalil yang menunjukkan bolehnya berkumur-kumur? Ada hadis umum yang dihasankan oleh sebagian para ulama, fa tawabat apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Maka perintah ini umum, baik sedang saum ataupun bukan dalam keadaan apa? Saum. Maka itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Walaupun memakai pasta gigi. Dengan syarat tidak ditelan tapi. Selama kita itu berada di mulut itu tidak termasuk. Kemudian di antara yang diperbolehkan an yadukot to'am yaitu mencicipi makanan lil hajah wa khasatan lil mar'ah dan terutama bagi para ibu yang di dapur ya, mencicipi rasa makanan selama tidak ditelan ya kalau ditelan udah sepakat itu adalah membatalkan sum hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhum qala la ba'sa an yaduqa al khala aw syai'a malam yadkhul khalqahu wa huwa saimun. Tidak mengapa untuk mencicipi cuka ataupun sesuatu yang lain sebelum masuk apa selama tidak masuk ke tenggorokan sedangkan ia sedang saum. Tetapi tentunya kita tidak melakukan kecuali biqadril hajah, kecuali dengan seukuran apa? kebutuhan kita. Jadi diperbolehkan. Apa? Tidak membatalkan saum, yaitu mencicipi makanan. Kemudian yang diperbolehkan adalah al-iktisal, mandi. Kata-kata mandi di sini kalau dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan mandi adalah yang kita mengguyur kepala kita, membasahi kepala kita. Jadi diperbolehkan bagi kita mandi dengan membasahi kepala kita. Walaupun kita dalam keadaan saum. Hadisnya diriwayatkan yang berbunyi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yagtasilu wa yasum keadaan nabi sallallahu alaihi wasallam sedang junub lalu datang waktu subuh maka dia belum mandi lalu dia mandi setelah subuh lalu dia saum maka nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub kapan mandi junub setelah waktu subuh. Maka dia mandi, kemudian apa? Kemudian saum. Artinya tetap dia apa? Saum menunjukkan mandi tidak membatalkan apa? Saum. Ya, adapun mandi kemudian kita menelan air ya lain gitu. Bukan mandinya yang membatalkan saum, tetapi apa? Menelan airnya. Dan ini apa? Diperbolehkan. Jadi diperbolehkan untuk apa? Untuk mandi siang Ramadan. Kemudian yang diperbolehkan wallah alam adalah al hukna fi ghairi mughadiyah. Suntik selain infus. Jadi suntikan selain ganti makanan. Ya, kalau kita disuntik tetapi bukan untuk mengganti makanan, bukan infus, maka tidak membatalkan saum. Ya, seperti kita sakit lalu kita disuntik, maka tidak membatalkan saum. Adapun apabila suntikan itu dalam bentuk pengganti makanan yang dinamakan mugodiah ataupun yang dinamakan apa impus menurut kita maka itu adalah membatalkan saum. Adapun suntikan biasa maka tidak membatalkan saum. Nah, ini hal yang dibolehkan bagi orang yang saum. Jadi hal yang dibolehkan bagi orang yang saum. Yang selanjutnya mubtilatus saum yang membatalkan saum. Kita sekarang bahas yang membatalkan saum. Ihwatu iman rahimakumullah. Yang membatalkan saum kita bagi kepada dua. Jadi yang membatalkan saum terbagi kepada dua. Yang pertama yang telah ijma para ulama bahwa itu membatalkan saum. Jadi bahwasanya itu adalah membatalkan saum. Yang kedua, terjadi perbedaan di kalangan para ulama apakah membatalkan saum atau tidak. Yang pertama, yang ijma yaitu al-jima al-aqlu wasyurbu wal haidu wan nifasu. Yang telah ijma para ulama ada lima. Lima pertama ini ijma, sepakat. Makan, minum, jima, head, nipas. Bahwa ini membatalkan saum. Yang dimaksud makan, minum, jima dengan sengaja. Maka itu membatalkan saum. Dan saya kira tidak perlu penyebutan dalil sebab ini perkara yang jelas ayat-ayatnya, hadis-hadisnya apa? Jelas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan, minum, jima. Sekarang ada masalah. Man akala nasian aw syariba nasian. Bagaimana kalau orang makan minum karena lupa? Jadi dia lupa ya, makan atau minum. Maka barang siapa yang makan ataupun minum karena lupa la saya alaihi maka tidak mengapa baginya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innahu at'amahullah Barang siapa yang lupa lalu dia makan ataupun minum maka sempurnakanlah saum saumnya sebab itu rizki dari Allah hmm, rizki at'amahullah Allah taala yang memberikan makannya ya, kalau kita tiba-tiba lupa makan minum, lalu ingat, berhenti dan teruskan saumnya. Sebab itu rizki dari Allah. Wa fi riwayatin la qada alaih. Tidak ada kodok baginya. Jadi tidak ada kodok baginya, tidak ada sama sekali. ya masalah man jama'a nasiyan. Bagaimana kalau berjima karena lupa? Orang berjima lupa mungkin ya terjadinya sangat tidak mungkin gitu ya. Ataupun terjadinya sangat jarang. Tetapi mungkin enggak? Mungkin. Bagaimana mungkin? Bapak bangun tidur, ibu bangun tidur, lupa. Hari ini sahur langsung setar. Mungkin saja apa melakukan itu. Lalu bagaimana kalau lupa? Apakah ada kafarah baginya? Apakah ada kode baginya? Allah alam tidak ada kode baginya. Dan tidak ada kafarah baginya. Dan ini adalah pendapat jumhur. Sebab dikiaskan kepada hadis yang tadi, kemudian juga rufi al-qalam, diangkat kewajiban bagi yang nisyah, bagi yang yang lupa. Jadi bagi yang lupa. Adapun yang sengaja jima, maka ia wajib bayar kafarah. Jadi kalau ia jima sengaja, maka wajib bayar kafarah. Apa bayar kafarahnya? Bayar dendanya memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, saum berturut-turut dua bulan. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 miskin. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala halaqtu qala ma ahlakaka qala waqa'tu fi mar'ati Qala hal tasati an tu'tika raqabah? Qala la. Ma indi syai. Hal tasati an ini syahraini mutatabi'aini la. Qala it'am na miskinan. Ma indi syai aidan. Diceritakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku celaka nih. Celaka. Apa yang menyebabkan kamu celaka? Aku terpleset kepada istriku katanya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisakah kamu memerdekakan hamba? Tidak punya uang kata dia. Apakah mampu saum berturut-turut dua bulan? Jangan satu, jangankan dua bulan, satu bulan pun aku tergoda dengan istriku. Kata. Jadi jangankan dua bulan, satu bulan pun tidak mampu. Kata. Bagaimana kalau kamu memberi makan kepada 60 miskin tidak punya uang juga? <laughs> Maka Nabi itu pergi, lalu membawa satu keranjangnya miktal min tamrin tasaddaq alaman abkhara minkum maka sodakohkan kurma ini kepada orang yang termiskin di negaramu, di tempatmu. Dia ketawa, tidak ada yang paling miskin kecuali aku Kata. <laughs> Jadi sahabat itu ya, tidak ada yang paling miskin kecuali aku. Maka Rasul itu ter, apa tersenyum sampai kelihatan gigi taringnya. Ya apa ketawa ya Rasulullah SAW udah salah kemudian ini pas diberikan rukhsah ya tidak bisa ya. Ketika diberikan sodako kepada yang lain, aku yang paling miskin kata dia. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu bersodakohlah kepada keluarga dan istrimu. Nah, iwatu iman rahimakumullah ini nasnya. Jadi yang sengaja dapat denda. Nah, tapi para ulama juga berbicara bagaimana apakah istrinya juga wajib bayar atau cukup suaminya. Nah, sekarang kalau terjadi jima di siang Ramadan, apakah yang bayar denda itu suaminya ataupun dengan istrinya? Maka ada dua perkara. Mukroh atau tawaathu. Yang pertama istrinya dipaksa. Kalau istrinya mukroh terpaksa, tidak ada apa-apa. Buahnya begini, kalau tidak mau kamu cerai. Atau kalau tidak mau kamu bunuh. Bisa aja kan suami memaksa istrinya untuk jima di siang Ramadan diancam akan dibunuh. Maka dia terpaksa mau. Ya maka tidak ada apa-apa baginya. Yang bayar adalah suaminya. Tetapi aku bagaimana kalau membantu istrinya nih? Atau bahkan istrinya yang pertama merayu. Ngajak gimana nih? Apakah dia juga denda? Bayar denda? Maka ihwatu iman rahimakumullah para ulama ikhtilaf di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kewajibannya suami saja. Yang kedua ada yang mengatakan bayar. Allah alam memang di dalam hadis itu kan yang disuruh bayar cuma laki-lakinya dan istrinya tidak ada nas disuruh gitu. Maka sebagian para ulama mengatakan dalam nas hadis ini seolah-olah istrinya tidak wajib kan tadi yang diperintahkan cuma suaminya kan. Tetapi pendapat yang rojo Allah alam apabila istrinya mengajaknya ataupun istrinya adalah yang membantunya maka baginya juga ada kafarah. Kenapa alasannya? Sebab di dalam hadis itu ketika istrinya tidak disebutkan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab biqadil hajah, biqadri soal. Artinya menjawab seukuran pertanyaan. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan istrinya? Sebab dimungkinkan imma istrinya dipaksa ataupun ikutan karena belum jelas tentang kondisi istrinya, maka Nabi tidak menjawab tentang masalah istrinya. Dan beliau menjawab tentang suaminya. Adapun tentang dalil umum, maka dalil umum ada. Itu hadis yang bunyinya anisaku anisau syako'i rijal. Bahwa hukum yang kena kepada laki-laki adalah kena kepada apa? Perempuan. Kemudian bagaimana kalau jimanya diulangi? <laughs> Jadi kalau jimanya diulangi, Tak ta'adudul jima. Apakah keparahnya juga diulangi? Jimanya diulangi. Ini para ulama membahas. Ini ada dua bentuk. Kalau jimanya dalam satu hari itu, ya pagi-paginya jima, siangnya jima lagi. Apakah keparahnya dua kali? Atau cukup satu kali? Wallahu alam kalau satu hari kaparohnya satu kali. Tetapi kalau lain hari Umpamanya hari ini jima, besoknya jima lagi. Maka wallahu alam kaparohnya dua kali. Sebab dia melanggar dua kali. Jadi kaparohnya dua. Jadi dendanya harus dua kali. Kaparohnya harus dua kali. Kemudian tentang kaparoh ini tartib. Dalam arti tartib tidak boleh tahir. Tiba-tiba kita milih yang mudah. Tidak. Tetapi harus memilih. Nah, apa bukan memilih? Apa tertib? Kemudian saum tidak boleh dipisahkan. Maka harus tartib dengan dua bulan berturut-turut. Sehingga jumhur ulama mengatakan tidak boleh melakukan saum kafarah pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik tidak boleh melakukan apa denda kafarah pada bulan Julhijjah. Sebab tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh apa? Saum. Maka lakukanlah saum di lain bulan itu. Kemudian memberi makan kepada fakir miskin juga harus 60 orang yang berbeda. Berdasarkan nasnya. Sitina miskina. Ya tidak boleh 30 dibagi apa dijadikan dua double. Tiga. Tapi 60 orang yang berbeda. Sebab di situ dikatakan nasnya sitina miskina. 60 miskin. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Ini tentang kafarah. Nah, kemudian ada masalah, artinya masalah yang perlu kita jawab. Bagaimana kalau orang sakit tapi mampu jima? Kebetulan istrinya baru selesai dari head. Bolehkah dia berjima hari itu? Ya, dia tidak saum, sakit perutnya. Tetapi indah kudroh lil jima. Tapi dia kalau jima mampu gitu. Dan ingin lagi. Kebetulan istrinya baru selesai dari headnya, baru bersih ya. Bolehkah ia melakukan jima? Para ulama mengatakan al aula at tarku takriman wa ta'ziman li Ramadan. Jumhur ulama mengatakan ahsannya lebih baik dia tidak melakukannya sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Tetapi jika melakukan tidak ada kafarah baginya tidak berdosa ya kalau melakukan, hanya lebih baik. Atau dalam bentuk yang kedua, orang pulang dari bepergian dan dia tidak sahur. Pas ke rumah seperti tadi dia dapati istrinya telah selesai dari head. Bolehkah dia berjima? Jadi telah pulang seperti tadi jawabannya. Para ulama mengatakan ahsannya dia untuk saum dan menahan sisa seharinya untuk menyanjung apa itu adalah bulan Ramadan. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah jima di siang Ramadan. Ya. Kemudian head dan nifas maka telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang saum dalam keadaan nifas ataupun dalam keadaan head, maka dia maksiat dan berdosa dan saumnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa? Empat atau lima perkara yang di situ ijma membatalkan saum. Jadi sejak dulu. Yang keenam, al-huknah bil mugodiyah yaitu suntik dengan menggunakan infus pengganti makanan. Ini pengganti makanan. Maka ini membatalkan apa? Saum. Jadi enam perkara ini ijma para ulama. Yang ada perbedaan kita akan sebutkan. Yang pertama nuzulul mani. Keluar air mani. keluar air mani. Keluar air mani di bulan Ramadan ada dua. Yang pertama bisa babil ihtilah, keluar mani karena mimpi. Apakah batal saumnya? Dinukil kesepakatan para ulama tidak membatalkan saum. Sebab ini mah mudtor. Jadi kalau orang mimpi di siang Ramadan lalu keluar air mani, maka ini ijma tidak membatalkan saum. Sedangkan yang kedua, keluar ma ini disebabkan al-mubasyarah awil kublah aw bisyababil fahisyah, yaf'al fahisyah. Bagaimana kalau keluar mani karena kita mencium istri kita ataupun bercumbu dengan istri kita ataupun melakukan dosa besar yaitu dalam bahasa kita onani sengaja dikeluarkan apakah batal saumnya atau tidak. Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Hajar menukil ijma bahwa itu membatalkan saum. Hanya saja riwayat dari Ibnu Hazm dan sebagian para ulama mengatakan tidak batal. Tetapi sebagian para ulama menukil ijma bahwa kalau kita keluar mani karena melakukan yang tadi itu membatalkan saum. Kemudian jumhur yang dinukil ijma, ijma oleh Imam Ibnu Qudamah dan oleh Imam Nawawi hadis yang tadi. Malam yada qaula zuri wal awal amil bihi falaisa lillah hajah bin an yada ta'amahu wa syarabahu. Kemudian kesimpulannya tidak boleh kita apa melakukan perkara-perkara yang memungkinkan akan membatalkan saum dan akan mengurangi kesempurnaan apa saum. Ya. Dan wallahu alam ya ini apa jumhur ya seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah yang menukil ijma Walaupun ijma ini sebagian para ulama mengatakan tidak kuat, artinya dikatakan semuanya ijma para ulama, maka ya, yang aula yang lebih apa kita berhati-hati bahwa itu adalah membatalkan saum. Bahwa itu adalah membatalkan saum agar kita tidak apa? Tidak menggampangkan sesuatu ataupun lalai dari perkara-perkara seperti seperti ini, dari perkara-perkara seperti seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hijamah yaitu berbekam. Apakah berbekam membatalkan saum? Maka di sini ada beberapa hadis. Hadis yang pertama yang menunjukkan membatalkan saum di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abtarul hajimu wal mahjum." Berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Jadi hadisnya ada abtarul hajimu wal mahjum. Kemudian hadis yang kedua berbeda dengan hadis yang pertama. Sehingga para ulama mengatakan dan ini pendapat kebanyakan para ulama jumhur tidak membatalkan saum karena ada hadis ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijam ataupun berbekam sedangkan ia sedang saum. Jadi sedangkan ia sedang saum. Jadi menunjukkan bahwasanya hadis ini apa e, bekam tidak membatalkan saum. Dan yang roji alam bahwa berbekam atau membekam ataupun dibekam tidak membatalkan saum. Sebab para ulama seperti dinyatakan juga oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya dan ini pendapat Imam yang empat bahwa hadis yang berbunyi abtarul hajim wal mahjum itu mansuh. Jadi hadis yang bunyinya abtarul hajim wal mahjum itu dimansuh dengan adanya rukhsah tentang diperbolehkan untuk berbekam di bulan Ramadan. Lebih-lebih hadis yang tadi ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saimun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijam ataupun berbekam sedangkan ia sedang saum. Sedangkan ia sedang saum. Jadi ini tidak membatalkan saum pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat. Kemudian yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah al-qai'u muntah. Jadi apakah muntah membatalkan saum atau tidak. Di sini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Yang mengatakan muntah batal secara mutlak berdalil dengan hadis qa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aftara. Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah lalu dia berbuka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muntah, lalu dia berbuka. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya muntah membatalkan apa? Sahur. Sebagian para ulama mengatakan bahwa jika disengaja batal, jika tidak disengaja tidak batal. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang bunyinya, "Man al alqai'u falaysa alai syai' wa man istaqo'a amdan yakdi. Barang siapa yang muntah, artinya tidak disengaja, maka tidak ada kodok baginya. Barang siapa yang sengaja muntah, maka baginya kodok. Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan sama sekali tidak ada kodok, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mereka mendoibkan kedua hadis tadi. Jadi mengatakan tidak batal, sebab mereka mendoibkan seluruh hadis yang tadi dan mereka mengambil asar dari Abdullah bin Abbas di mana Abdullah bin Abbas berkata al fitru atau al iftaru madahola lami makhoraja kata Abdullah bin Abbas buka itu sesuatu yang masuk bukan sesuatu yang keluar jadi kalau masuk itu membatalkan kalau keluar itu tidak tidak membatalkan dan wallahu alam bahwasanya muntah tidak membatalkan saum karena hadis-hadis yang berkaitan dengan bahwasanya saum membatalkan saum apa bahwasanya muntah membatalkan saum maka itu tidak ada apa dalil yang sahih wallahu alam. Jadi tidak ada dalil yang sahih wallahu alam. Nah ini yang terjadi e, perbedaan di kalangan para para ulama. Kemudian juga para ulama telah menjelaskan bahwa di antara yang membatalkan saum ya dan itu dinukil ijma ya selain yang tadi adalah ridah di mana orang itu murtad. Kalau orang itu murtad umpamanya dia saum lalu murtad, maka saumnya apa? batal. Jika dia masuk Islam, ya. Maka ya. Sebagian para ulama yang mengatakan kalau dia masuk Islam lagi maka dia apa wajib untuk mengkodoknya. Kemudian yang termasuk wajib dan itu adalah membatalkan saum apabila dia meniatkan untuk buka. Amdan. Jadi apabila dia niat untuk buka. Jazman. Secara apa? Jazm. Jadi dia niat untuk buka, niat untuk memutuskan saum, jazman. Maka para ulama mengatakan bahwasanya itu membatalkan apa? Saum. Bahwasanya itu adalah membatalkan saum. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum pertanyaan kita sempurnakan sebagian masalah berkaitan dengan masalah saum. Di antaranya adalah as-saum fi safar. Saum ketika safar. Jadi saum ketika safar. Ijma para ulama bahwa orang yang safar boleh untuk tidak saum. Adapun Imam Ibnu Hazm berbeda dengan para ulama bahwasanya saum ketika safar dosa hukumnya dan buka ketika safar wajib menurut Imam Ibnu Hazm. Tetapi jumhur ulama, jumhur kaum muslimin mengatakan berbuka ketika safar hanya boleh. Jaiz. Ya. Adapun Ibnu Hazm mengatakan kalau buka kalau tidak buka berdosa. Dan jika saum tidak sah saumnya. Yang benar adalah diperbolehkan saja, rukhsah bahwa orang yang bepergian diperbolehkan baginya untuk apa? Buka. Tetapi jika ditanya mana yang lebih abdol, berbuka ataupun saum? Nah, berbuka atau saum? Maka orang yang safar ada tiga kelompok. Dan kita akan lihat dari tiga kelompok ini. Orang yang safar ada masyakoh dan masyakoh ini memadorotkan jasadnya, memadorotkan dirinya, maka saum baginya adalah wajib. Maaf, maka buka baginya adalah wajib. Jadi kalau ia bepergian lalu mendapatkan rasa berat ataupun dia menjadi sulit yang menyebabkan madorot kepada jasadnya, menjadikan dia sakit, menjadikan dia pingsan, maka buka adalah wajib baginya. Tidak boleh memaksakan diri. Jadi pada waktu itu dia harus buka. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat orang yang disembur sama air. Ketika safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apa yang dilakukan oleh orang ini. Maka para sahabat berkata dia saum sedangkan dia dalam keadaan berat dan dalam keadaan panas yang sangat kuat. Maka Nabi bersabda, "Laisal birra as-saumu fis safar." Tidak ada kebaikan bagi orang yang saum ketika safar dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, safar ada masyakoh, tetapi masyakoh ini tidak sampai mematikan dia. Tidak sampai membuat dia sakit. Maka Allah alam buka baginya aula. Sebab asalnya tidak memberatkan diri ya bagi orang. Ada rasa berat tetapi tidak saum. Tetapi tidak memadaratkan diri. Yang ketiga, sapar tidak ada masyakoh. Sapar tidak ada rasa berat. Kita naik pesawat dan kita pun di sana duduk-duduk Jika kita saum, tidak ada apa-apa. Wallahu alam as-saumu aulalahu, maka saum baginya lebih baik. Kenapa? Sebab saum pada bulan Ramadan lebih abdol. Dan saum di luar Ramadan apa? Lebih sulit. Dan lebih bebas perkara bagi kita. Maka saum lebih baik. Jadi kalau tidak apa-apa, tidak memberatkan kita, maka saum lebih apa? Lebih baik. Kemudian masalah. Diperbolehkan bagi orang yang akan safar untuk buka sebelum berangkat. Kalau kita akan berangkat, kemudian kita makan terlebih dahulu, maka tidak apa-apa. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyeru dan mengambil satu piring ataupun satu nampan makanan, lalu dia makan, lalu dia naik kendaraan. Lalu ditanya para sahabat, "Qala hadihi sunnah." Ini sunnah Nabi saw alaihi wasallam diperbolehkan. Kalau kita akan pergi, kita buka dulu nggak apa-apa. Apalagi setelah kita pergi. Dan di sini menunjukkan kalau kita telah meniatkan malamnya saum lalu kita bepergian tidak apa-apa kita memutuskan saum. Tetapi berdasarkan ijma tidak boleh meniatkan buka pada waktu malam. Jadi artinya kita tidak boleh ah besok saya mau pergi udah saja saya meniatkan tidak saum. Maka para ulama menukil ijma tidak boleh. Kenapa? Sebab ditakutkan besoknya dia tidak jadi pergi maka dia tidak memiliki niat saum dan dia telah membatalkan niat apa saumnya maka tidak sah saum pada hari itu maka tidak boleh dia meniatkan apa buka pada malam harinya dia tidak boleh meniatkan buka pada malam harinya ini bagi orang yang bepergian Kemudian safar yang manakah yang diperbolehkan untuk buka? Para ulama mengatakan safar yang diperbolehkan kita mengkosor sholat. Kalau kita mengkosor sholat di situ telah boleh, maka berarti buka pun berarti apa? Boleh. Sebab hukum bolehnya buka dikaitkan dengan safar, sebagaimana bolehnya mengkosor dikaitkan dengan apa? Dengan safar. Jadi safar yang di situ boleh kosor, maka di situ juga kita boleh untuk apa? Buka. Boleh untuk buka. Nah ini yang berkaitan dengan masalah saum ketika safar. saum ketika safar. Kemudian ya, yang terakhir masalah kodo dengan pidiah. Kita ambil saja yang gampang-gampang yang dianggap penting dan kita sisakan untuk soal jawab. Yang pertama yang berkaitan dengan kodok. Siapa saja orang yang dibebani untuk kodok. Yaitu orang yang meninggalkan saum karena sakit ataupun karena safar. Barang siapa yang meninggalkan saum karena safar, karena sakit maka baginya adalah qada wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ya, min ayyamin ukhra adapun man tarakahu amdan farraji laisa alaihi qada wa inna ma yatubu ila Allah taubatan nasuha adapun orang yang menyengaja meninggalkan saum ataupun menyengaja buka maka tidak ada kodok baginya tetapi baginya bertaubat saja kepada Allah taala sebab waktu saum itu telah ditentukan maka ia tidak punya udur maka tidak ada kodok baginya dia berdosa selayatnya dia bertaubat kemudian memperbanyak kebaikan kepada Allah taala memperbanyak ibadah dan memperbanyak kebaikan berbuat kebaikan. Jadi yang ada kodo itu bagi yang sakit, bagi yang bepergian, kemudian dia meninggalkan saum, maka baginya apa? Kodo. Demikian juga yang kodo baginya adalah al-haidu wan nifas. Orang yang head dan orang apa? Nifas. Maka baginya kodok jadi bagi kedua wanita ini kodo. Yang nifas dan head adalah kodo. Jadi yang kodo ada empat tadi. Sakit, bepergian, meninggalkan saum. Kemudian head dan nifas. Maka baginya apa? Kodo. Yang baginya fidyah. Satu. Yang ijma. Asyihul kabir yaitu orang yang tua yang tidak memiliki kudroh kemampuan untuk saum maka baginya apa? Fidyah, yaitu memberi makan kepada pakir, miskin. Adapun orang yang pikun, ingat, orang yang pikun tidak ada kewajiban saum dan tidak ada fidyah bagi keluarganya. Di kita suka ada yang salah ya, orang yang pikun dipidyahi oleh anaknya. Orang yang pikun itu tidak wajib baginya saum, apalagi fidyah. Apalagi kodok, tidak ada. Kenapa? Sebab yang pikun itu telah keluar dari taklif. Sebab syarat datangnya taklif, taklif itu perintah, al-akil wal balik. Adapun yang pikun sudah tidak berakal. Maka tidak wajib baginya saum apalagi fidyah, apalagi dikodoin, tidak ada. Jadi yang kena fidyah adalah asyihul kabir, orang yang tua tapi sehat akalnya, tapi tidak punya kudroh kemampuan untuk saum maka dia membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Cara membayar fidyah dengan dua cara. Sebagaimana dijelaskan dalam kisahnya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Itu tentang kisah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan makanan yang masak. Jadi dengan cara makanan yang yang masak. Jadi dimakan diberikan makan. Ya. Yang kedua dengan makanan yang mentah. Jadi dengan makanan yang yang mentah. Jadi dengan makanan yang mentah. Ya. Jadi boleh yang masak. Setiap hari satu miskin. Ya. Boleh dengan yang masak ataupun yang mentah. Dan di sini telah dijelaskan tentang dua hadis yang sahih. Kemudian apa ukurannya? Ukurannya adalah memberi makan setengah sok bagi pakir miskin. Nisfu sok bagi pakir miskin. Jadi nisfu sok bagi pakir miskin. Dan ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau sekarang kita ketahui bahwasanya satu so adalah empat mud, ya. berarti setengah so adalah berapa? Dua mud. Ya. Kalau orang Indonesia biasa ya mengukur, ya, mengukur satu so itu 2 kilo 8 on ya 2 kilo 8 on maka ya kalau kita hitung ya, bisa 1 kilo 4 on ya atau lebih atau lebih atau lebih atau lebih jadi ini caranya dan ini termasuk apa yang dilakukan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi yang dilakukan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Ini fidyah. Jadi ini adalah fidyah. Kemudian yang terakhir orang yang hamil dan menyusui apakah fidyah ataupun kodok jadi orang yang hamil dan menyusui apakah fidyah atau kodok Para ulama berbeda pendapat kepada tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui dia membayar fidyah. Ini seperti dijelaskan dan pendapat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala bagi ulama mutaakhirin bahwasanya yang menyusui dan hamil adalah disamakan bisyaihil kabir dengan orang yang tua. Yang kedua ada yang mengatakan baginya kodo dan fidyah dobel baginya kodo dan fidyah apabila takut kepada anaknya dan takut kepada dirinya maka dia kodo dan fidyah pendapat yang ketiga pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya bahwa baginya adalah kodok baginya adalah kodok dan ini dikuatkan oleh Syekh bin Bas, Syekh bin Usaimin wa Syekhuna Mukbil Ibnu Hadi dan termasuk guru saya Syekh Mukbil dan ini pendapat Lajnah Daimah yaitu ahli fatwa di Saudi Arabia mereka mengatakan baginya adalah kodok mereka berdalil dengan hadis yang umum itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha wada'a 'alal musafiri as-sauma wa as salati wa 'alal murdi wal hubla as-sauma." Sesungguhnya Allah taala meninggal ataupun menanggalkan ataupun menghilangkan kewajiban salat kewajiban saum bagi yang safar dan setengah sholat. Artinya yang empat menjadi berapa? Dua bagi yang sholat, bagi yang safar. Dan bagi yang hamil dan menyusui saum. Maka mereka mengatakan ini dilalah iktiron. Dilalah iktiron itu digandengkan. Di mana kedudukan yang menyusui dan hamil disamakan dengan yang safar. Maka hukumnya apa? Sama. Maka hukumnya apa? Sama. Dan dua pendapat yang kuat, antara yang mengatakan fidyah, antara yang mengatakan apa? Kodok. Dan wallahu alam yang paling kuat adalah kodok. Jadi yang mengatakan kodok lebih kuat sebab nasnya lebih sore, lebih jelas. Lalu kalau timbul pertanyaan bagaimana seorang wanita ya yang dia hamil lalu dia tidak saum. Kemudian melahirkan lalu dia menyusui. Kapan dia mengkodok? Jadi karena tahunya akan berapa? Berturut-turut kapan dia mengkodok. Maka jawabannya kapan dia mampu. Lian Allah Ta'ala yakul faidatun min ayamin ukhor. Maka gantilah pada hari yang yang lain. Jadi pada hari yang yang lain. Jadi ini kodok. Dan baginya kodok. Tetapi bagi para ibu yang ingin merojihkan pendapat yang pertama, yaitu pidyah, maka pidyah itu ada dua cara imam memberi makan dengan makanan yang masak setiap harinya satu orang atau memberi makanan yang mentah tetapi jangan dikasih uang sebab dalilnya apa to'ami miskin jadi bukan uang to'am to'am to'am itu bukan uang makanan jangan diterjemahkan uang ya to'am itu makanan nggak ada ya. to'amu miskin makanan mentah ataupun masak. Dan itu yang dilakukan oleh Anas. Jika ada orang berkata sekarang lebih butuh kepada uang ketimbang makanan, sama para sahabat juga dulu. Tapi Nabi tidak memberikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan contoh dengan apa? Dengan uang, maka dengan makanan. Maka dengan makanan. Pembahasan yang terakhir, ya. Dua menit lagi. Kapan kita melakukan kodok? dan bagaimana kita melakukan apa? kodo Melakukan kodo adalah pada tanggal kedua Syawal sampai akhir bulan Sya'ban. Selain hari tasyrik, selain hari raya, tidak boleh kodo pada tanggal 10 julhijjah 11, 12, 13. Tetapi kodo boleh dilakukan kapan saja, mulai tanggal 2 Syawal sampai hari-hari berikutnya. Dan kodo tidak disyaratkan untuk tartib. Jadi umpamanya mesti kalau kita punya utang 10 hari, maka mesti 10 hari berentetan. Tidak mengapa kita sebulan ini dua hari, bulan yang besok dua hari tidak mengapa. Tidak tidak mengapa apa dipisah-pisah. Bolehkah kita mengakhirkan kodok? Mengakhirkan kodok ada dua. Mengakhirkan sampai bulan Syakban mengakhirkan kepada tahun berikutnya. Bagaimana kalau kita mengakhirkan kodok kepada tahun berikutnya? Ini pun ada dua. Ada yang alasan udur, umpamanya tahun ini masih sakit, sampai setahun sakit. Tahun beresoknya kita sembuh. Apakah kita wajib untuk mengkodok? Wajib kita untuk mengkodok. Tetap kita mengkodok tahun yang lalu yang belum sawah dan tidak berdosa baginya. Tetapi kalau ia meninggalkan ataupun mengakhirkan maaf kodonya karena lalai maka dia berdosa. Tetapi tidak bebas perkara, tetap dia wajib untuk mengkodok. Tetap wajib dia untuk mengkodok. Sebab Allah Taala berfirman, fa'idatun min ayamin ukhur. Maka gantilah pada hari-hari yang dia mampu, yang dia apa bisa. Ya, Barangkali itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya telah habis dan kita sisakan untuk soal jawabnya. Barangkali ada pertanyaan apa yang belum terungkap eh, apa bisa diketahui dari pertanyaan. Nah, saya katakan tadi bahwa kalau kita ingin tafsil tidak perincian kaitan dengan masalah Ramadan tidak mungkin dibahas dalam satu pertemuan. Yang pertama ketika akan sapar malamnya kita sahur dengan berniat kalau kuat akan terus saum, kalau tidak kuat akan buka. Lalu ketika kuat, apakah sah saumnya dan apakah berdosa ketika buka di tengah safar? Ya. Sah saumnya. Dan apabila kita berbuka di tengah-tengah safar, maka itu adalah boleh. Jadi adalah itu boleh. Dalilnya hadis Amr ibnu Hamzah al Aslami itu bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram ya yang paling mudah ya walaupun ini dalam kitab Sunan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar ya, sampai kepada sebuah tempat jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar bersama para sahabat sampai ke tempat yang dinamakan Kurul Goim jadi tempat yang dinamakan Kuromul Goim maka Nabi SAW meminta air dalam sebuah tempat. Lalu Nabi SAW memperlihatkan kepada para sahabat minum. Maka seluruh para sahabat apa? Berbuka. Jadi hadis ini menunjukkan jika seandainya kita telah berniat saum, lalu kita pergi dan di tengah-tengah safar kita berbuka, maka itu diperbolehkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Jadi pernah melakukannya. Apakah sahur juga disunahkan dilakukan bila kita mengerjakan puasa sunnah? Iya, sunnah insya Allah. Sunnah. Kalau waktunya sempit antara mandi junub dengan sahur, pilih yang mana? Wallahu alam. Ya. Pilih sahur. Jangan pilih mandi. Pilih sahur. Jadi sahur lebih aula sahur lebih didahulukan ketimbang mandi junub sebab diperbolehkan apa mandi junub setelah datangnya waktu fajar kalau nasi di piring belum habis keburu subuh apakah harus dilakukan dihabisi atau dibuang Allah alam dohir-dohir nas ayat Quran dan hadis bahwa baginya untuk menahan dan tidak meneruskan makannya. Allah Ta'ala berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ibnu Umi Maktum. Jadi dua nas ini, ayat Quran dengan hadis, makanlah dan minumlah sehingga terbit fajar. Makanlah dan minumlah sehingga adanya Ibnu Ibnu Maktum. Kalimat ini adalah lil, lil goyah. Adapun hadis yang bunyinya barang siapa yang mendengar kan adzan dan di tangannya ada ina, ada bezana, maka selesaikanlah apa yang ada di bezananya maka Allah alam para ulama ikhtilaf tentang kesohihan hadis ini jadi tentang kesohihan hadis ini yang kedua ya bertentangan dengan yang lebih kuat jadi bertentangan dengan yang lebih kuat yaitu ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wallahu alam ditinggalkan apa yang ada di piring itu wallahu alam jadi apa yang ada di piring itu untuk ditinggalkan Apakah ada doa makan sahur? Tidak ada ya doa yang khusus untuk makan sahur. Kalau kesiangan dan tidak sahur tapi malamnya sudah niat puasa apakah sah puasanya sah? Sebab sahur bukan syarat. Sahur hanya hukumnya sunnah. Jadi sah saumnya sebab sahur bukan syarat sah saum. Bagaimana jika seorang istri berpuasa empat hari membayar kodok pada minggu terakhir dari bulan Syakban dikarenakan pada hari sebelumnya tidak mampu melakukannya. Kemudian suami menemaninya agar memberinya semangat. Ya, bagi suaminya ya dia melakukan saum mutlak ya, jadi dia melakukan saum mutlak. Tetapi saum yang paling abdol adalah saum Daud. Satu hari buka dan satu hari saum. Dan tidak ada saum yang lebih abdol ketimbang saum Daud. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, sebagaimana di para ulama. Maka kalau akan menemani istri Allah alam ya baginya untuk saum Daud. Jadi saum saum Daud. Dan ada riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak saum pada bulan Sya'ban. Jadi memperbanyak saum pada bulan Sya'ban. Kalau kita punya utang puasa dalam dan belum sempat membayar alasan menyusui anak, pada Ramadan sudah datang lagi bagaimana membayarnya. Tadi kita katakan kapan ia mampu untuk mengkodonya dia lakukan. Kapan saja selama dia hidup. Lebih baik mana ketika wanita hamil di bulan Ramadan dia membayar fidyah ataupun mengganti puasanya dengan hari yang lain? Tadi saya katakan bahwasanya terjadi perbedaan di kalangan para ulama apakah mengkodo ataupun dia fidyah. Dan saya tadi katakan Allah alam yang mendekati dalil dan lebih kuat dalilnya adalah kodo bukan dengan fidyah. Ramadan kemarin anak tidak puasa 10 hari baru dibayar enam hari lalu anak hamil dan mengalami keguguran dalam usia tiga bulan dua bulan kemudian anak hamil lagi tapi belum membayar sisa empat hari sekarang kandungan anak sudah lima bulan lagi apakah dalam satu minggu ini anak boleh mengkodoknya boleh kalau mampu boleh mengkodoknya hari ini kalau mampu tapi kalau anak kuat untuk mengkodonya karena khawatir dengan janin tapi dan kandungan anak lemah apakah yang harus anak lakukan jadi tadi jawabannya sama dia melakukan saum kapan saja dia mampu selama dia masih apa hidup kapan saja dia sebab tidak ada batasan di dalam kodok. Allah Taala berfirman, fa iddatun min ayyamin ukhra. Ana mempunyai kodok saum seandainya ada udur sakit sehingga belum selesai kodoknya bagaimana padahal sudah masuk bulan Ramadan tahun yang berikutnya kalau memang sakit ya, dan punya udur maka kodoknya kapan kita mampu dan ada kesempatan sehat untuk kita mengkodoknya tetapi tetap wajib dikodok jika seorang wanita mempunyai hutang saum satu minggu ketika mau mengkodok ternyata mengalami haid sampai datang bulan Ramadan. Apakah boleh membayar fidyah atas tidak boleh ya? Kalau apa itu tidak ada fidyah. Kalau dia tadi itu karena haid ya, kemudian dia belum sempat mengkodoknya sehingga akan mengkodok di akhir bulan Ramadan, maka dia tetap mengkodok nanti di bulan yang akan datang atau di tahun yang akan datang dan dia tidak boleh membayar fidyah ataupun tidak sah membayar fidyah kecuali kalau tadi menyusui. Dalam membayar fidyah untuk satu orang miskin berapa kali dalam satu hari? Satu kali atau tiga kali? Satu kali ya. Tidak tiga kali, satu kali. Bolehkah buka puasa sebelum adzan maghrib? sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum maghrib. Jawabannya juga tafsir Kalau adan maghribnya te tepat dengan waktu maghrib, maka tidak boleh. Perhatikan ini. Kalau adan di masjid itu diketahui tepat dengan waktu maghrib, ya, maka kita tidak boleh makan sebelum adan maghrib. Paham nggak? Jadi kalau di masjid itu diketahui tidak pernah adan kecuali waktu maghrib, tepat dengan waktu maghrib, maka kita tidak boleh makan sebelum terdengar adan maghrib. Tetapi seandainya diketahui kita berada dalam satu tempat yang adan maghribnya diakhirkan. Jadi adan maghribnya diakhirkan dari waktu maghrib. Dan kita telah mengetahui datangnya waktu maghrib. Maka tidak usah menunggu apa? Adan. Diperbolehkan kita untuk berbuka jika seandainya di masjid itu diketahui bahwa melakukan adan setelah waktu maghrib yang lama. Ketika sedang saum dan bercumbu dengan istri tiba-tiba keluar air madi akibat terangsang, apakah membatalkan saum tidak? Keluar madi tidak membatalkan saum. malam harinya jima mandinya setelah adzan subuh apakah puasanya batal tidak ya tadi telah dinyatakan hadisnya kalau kita tidak mengikuti sholat taraweh di masjid apakah boleh kita dilakukan di rumah sendirian dan dilakukan pada malam sepertiganya kalau masalah boleh boleh tetapi abdolnya sholat taraweh berjamaah jadi abdolnya sholat taraweh adalah berjamaah. Lebih abdol. Ya. Sebab Nabi SAW mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam. Sehingga salamnya imam. Itu sholat taraweh maka akan ditulis semalaman sebagai sholat. Keutamaan sholat taraweh berjamaah. Berdasarkan dalil tentang ru'yat. Baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis saya uh, hadis Idul Fitri setelah mendapatkan berita dari Mekah. Pertanyaannya, apakah teritorial ikut menentukan sahnya hilal sebagai contoh Aceh sudah melihat ya telah melihat Papua belum melihat hilal bagaimana nah ihwatu iman rahimakumullah jadi di dalam masalah ini tadi tidak disebutkan apabila satu negara melihat apakah negara yang lain wajib untuk apa Eh, untuk saum. Jadi kalau satu negara telah terlihat, apakah seluruh negara wajib untuk saum? Ataupun setiap matla, arti matla itu dalam istilah ilmu astronomi ataupun dalam ilmu yang berkaitan dengan masalah bulan, perbintangan dan sejenisnya, yaitu tempat munculnya bulan, di mana diketahui secara nyata bahwa bulan itu akan terlihat dari satu tempat dan tidak terlihat dari tempat yang yang lain. Dan itu makul bidoruroh artinya makul sesuatu yang diketahui secara pasti. Ya. Maka di sini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan apabila terlihat dari satu negara maka seluruh negara wajib untuk mengikutinya dengan dalil yang tadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi yang maknanya seolah-olah apabila melihat salah seorang di antara kamu maka saumlah semuanya ini seolah-olah dohirnya seperti itu sedangkan pendapat yang kedua setiap tempat ada matlak artinya tergantung matlaknya Matla itu tergantung di mana dia berada. Apakah di daerah yang di situ satu matla akan terlihat bulan? Dan ini berdalil dengan hadis Kureb. Dengan hadis Kureb. Hadis Ibnu Abbas dengan Kureb. Di mana dinyatakan di Sam telah terlihat bulan. Ya, dan menghabarkannya. Lalu Ibnu Abbas tidak mengambil ru'yatnya orang Syam tetapi dia mengambil ru'yatnya sendiri. Maka menunjukkan di sini apabila beda matla maka beda hari saumnya. Yang ketiga adalah pendapat Imam Ibnu Majisun ia mengatakan tergantung amir yang ada di tempat itu. Yani tahta wilayah sultan. Penetapan awal bulan Ramadan tergantung kepada sultan yang ada di tempat itu. Dan wallahu alam hari ini yang gampang dan itu yang realita maka pendapat Ibnu Majisun yaitu apa bahwasanya amal menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal itu adalah bersama pemimpin yang ada di tempat itu. Jadi, jadi kalau sekarang Papua itu adalah masih masuk ke Indonesia maka bersama saumnya dengan orang Indonesia. Dan ini yang paling gampangnya. Dan itu yang diamalkan sekarang sebenarnya. Sebab kenyataan-kenyataan banyak. Ya seperti ya telah terlihat di negeri Yaman, ya, di Saudi belum sahur. Dan di Saudi terlihat orang Yaman belum sahur. Seperti di kita juga sama, Malaysia udah terlihat, Indonesia belum sahur. Dan demikianlah kondisi hari ini dan jelaslah kembali kepada yang tadi saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tubtirun Allah a'lam Di negeri kita ini ada tradisi mudik. Sebenarnya gimana syariat Islam memandangnya? Kadang ada orang yang bela-belain untuk mudik dengan alasan pada saat Idul Fitri keluarga pada kumpul syukron. Hadihi minal adah Allah alam ini adalah perkaranya ada, adat kebiasaan. Ya, adat kebiasaan dan tidak apa-apa. Ya. Insya Allah tidak apa-apa dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan tidak bertentangan dengan syariat. Selama apa yang kita lakukan pada mudik itu tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Adapun kita kumpul-kumpul pada hari itu dan kita surur bergembira pada hari itu, maka ya sunnah hukumnya bergembira pada hari itu jadi kalau pada hari raya orang itu menyengaja untuk berkabung itu bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau ada orang ingin dikatakan orangnya waro umpamanya, tiba-tiba pada hari itu dia memakai baju yang jelek, dia tiba-tiba sengaja mengurung diri di rumah, tidak mau apa-apa, tidak boleh. Karena pada waktu itu hari bergembira, hari bergembira. Yang tadinya tidak boleh juga ada yang dibolehkan. Bersenandung hari itu dibolehkan. Bersenandung pada hari itu dibolehkan dan sejenis-jenisnya. Yaumus surur. Bahkan disunahkan memilih baju yang paling baik yang kita miliki ketika hari hari itu. Pertanyaan bagaimana iktikaf untuk seorang wanita pada zaman Rasul? Apakah sholat tahajud qiyamul sama dengan sholat tarawih di malam Ramadan menurut pengertian saya sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi apakah kita walaupun dua-duanya atau cukup dengan satu tarawih? Iwat iman rahimakumullah. Wanita boleh itikaf. Ya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan syarat. Pertama, biidni zaujiha dengan izin suaminya. Yang kedua, al-amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Yang ketiga, ada mul ikhtilat, tidak ada ikhtilat di masjidnya. Yang keempat, ada mutabarus, tidak tabarus. Ya, Kemudian hari ini, ya wanita yang dibutuhkan oleh suaminya dan dibutuhkan oleh anak-anaknya dan walaupun jais walaupun boleh, ya bagi wanita bukan aula, sesuatu yang dianjurkan ya, itikaf. Jadi bagi wanita bukan sesuatu yang dianjurkan untuk itikaf. Adapun tentang pertanyaan tadi kiamulail ya. Kemudian Qiyamul Ramadan, ataupun sholat taraweh. Maka ihwat iman rahimakumullah, sholat malam pada bulan Ramadan dikenal juga dengan nama taraweh. Para ulama mengatakan karena adanya istirohah di dalam setiap rokaatnya. Di dalam setiap dua rokaat, dalam setiap empat rokaat ada istirohahnya, ada istirahatnya. Maka dinamakan dengan sholat taraweh. Mana yang mesti kita taati pengumuman pemerintah ataupun organisasi Islam tentang penetapan awal Ramadan, penetapan pemerintah. Sebab organisasi tidak ada haknya. Asaumu wal haju wal jihadu ma'amiril mu'minin. Lama aja ma'atin ma. Ya, jihad, saum, id, idul adha. Itu bersama amirul mu'minin bukan bersama jamaah. Ya ayuhaladina amanu Au Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Adapun sekarang kita mentaati kelompok-kelompok, maka kalau ada 100 kelompok akan bingung kita. Jadi bersama Amirul Mukminin, bersama pemimpin kaum muslimin untuk menetapkan awal bulan, untuk menetapkan awal bulan. Sebab dengan jamaah-jamaah ini ataupun mungkin dengan organisasi-organisasi ini jika seandainya setiap organisasi menentukan awal bulan tersendiri maka akan memicu terpecahnya ataupun terjadinya perpecah belahan di antara kaum muslimin maka selayaknya setiap organisasi untuk tidak menetapkan awal bulan sendirian ya kita juga berharap ya dan meminta kaum muslimin untuk istimewa di dalam masalah masalah ini Bagaimana hukum berkumur-kumur di siang hari waktu puasa? Apakah bisa airnya menempel di mulut jika telah membatalkan puasa? Allah alam tidak membatalkan saum, Sebagaimana tadi telah dijelaskan. Jadi tidak membatalkan saum. Iwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ya bermanfaat buat kita. Ya. Dan apa yang saya sampaikan ini sebuah ilmu. Ya. Artinya dalam hal ini berhak untuk dibantah, berhak untuk diterima. Ya, apabila salah itu bisa dibantah, apabila hak itu bisa apa? Bisa diterima. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah ini masalah ilmu, ya, masalah ilmu bukan sesuatu yang saya mengilzam seseorang dengan apa yang saya sampaikan apa? Apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.